Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan apa kemarin? Sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kapan? Eh? Sepertiga yang malam. Ada malam pertama, ada malam pertengahan malam, ada malam terakhir. Malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Fa maka dikatakan kepada mereka yang mengatakan yang turun itu bukan Allah, yang turun itu perintahnya. Al hadis fihi, perhatikan baik-baik kalau Syekh Saleh Fauzan di situ. Perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fiikum. Masih ada waktu, lama sekali waktunya. Perhatikan baik-baik. Nah, disebutkan situ Bahwasanya hadis tersebut Allah Taala mengatakan man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Ini ingatnya tiga jaminan. Jangan sepelekan ini tiga jaminan yang Allah Taala berikan di sepertiga malam terakhir. Jangan terluputkan. Sepertiga malam terakhir itu tidak dijumpai dalam semalam dua kali. Sekali doang. Paham ya? Jangan terluputkan. Pertama, man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa minta ampun kepadaku aku ampuni. Satu. Kedua, man yas'aluni fa'utiyah barang siapa minta kepadaku aku beri. Nah, yang ketiga nanti disebutkan di sini barang siapa yang minta na'am barakallahu fikum berdoa kepadaku aku kabulkan. Tiga jaminan. Berdoa dikabulkan, meminta diberi, beristighfar diampuni. Masya Allah. Jangan terluputkan. Jangan malas-malasan barakallahu fikum. Baik yang di maat mau di luar ma'ahat Sepertiga malam terakhir. Bangun malam, gerakkan. Hidupkan rumah-rumah kita dengan apa? beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun 10 menit, ha? Eh, 5 menit, qiyamul lail jangan terluputkan. Yang paling afdal dilakukan di malam terakhir tadi itu. Paham ya? Nah, tidak banyak-banyak. Kalau mampu banyak silahkan 11 rakaat. Paham ya? Kalau seandainya enggak mampu banyak, 2 rakaat salam ditutup dengan witir satu rakaat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma irzuqna ya razzaq. Allahumma irzuqna ya razzaq. Ya Allah, berilah kami rezeki. Rezeki yang sifatnya umum, harta, pakaian, minuman, makanan dan rezeki yang paling utama di situ adalah istiqamah di atas Al-Qur'an was sunnah. Jangan dilalaikan sepertiga malam terakhir. Walaupun musim dingin ataukah tidak, kalau badannya sehat, bangun. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena ini jarang sekali orang yang mengamalkannya. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah beliau tanya anin an, an rajulin taraka qiyamal lail tentang seseorang yang dia itu nggak pernah sholat malam, meninggal sholat malam. Apa kata beliau? Rojulun su, lelaki yang jelek. Sholat malam kok nggak mau. Sholat malam itu di balik itu ada keistimewaan. Antum minta diberi, berdoa dikabulkan, minta ampun di diampuni, jangan terlupakan. sepertiga malam terakhir. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, hal minta ibn fa'atuba alaih. Apakah ada orang bertobat aku berikan tobat kepadanya? hal min mustaghfirin fa'aghfirullah apakah ada orang yang minta ampun aku ampuni hal min sa'ilin fa'utiyah apakah ada orang yang minta aku beri bayangkan minta pun diberi Allah Subhanahu wa taala fahal apakah al amru yaqul apakah sekarang eh, yang namanya perintah itu atau perkara Allah itu mengatakan man yasaluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfirullah paham ini benar-benar yang turun itu siapa Allah Ta'ala nggak mungkin kalau malaikatnya atau utusannya mengatakan seperti itu. Karena yang bisa mengampuni dosa, yang bisa memberikan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa na barakallahu fikum mengabulkan doa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang turun benar-benar Allah taala. Enggak perlu bayangkan bagaimana turunnya. Wallahu a'lam. Itu kan baik-baik itu jawabannya. Wallahu a'lam turunnya bagaimana. Yang jelas kita yakini Allah turun yang hakiki yang layak bagi Allah taala. Fa hadza batilun ini adalah batil. Wa innamal ladzi yaqulu huwa Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya yang mengatakan seperti ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qalu yanzilu rabbuna yang yanzilu malakun minal malaikah. Ini juga gagal paham. Ini orang yang nomor dua ini gagal paham juga. Hah? Antum tahu gagal paham? Enggak paham itu istilahnya. Kita lihat. Katanya yang turun itu bukan Allah itu yang turun. Siapa? Malaikatnya. Nah, gaya dia, bergaya. Padahal enggak pernah yang namanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, generasi berikutnya. Nah, barakallahu fikum Muhammad bin Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Malik, eh, Abu Hanifah bahkan itu semuanya enggak ada yang mengatakan yang turun itu malaikatnya. Kok ini bergaya sok tahu itu? Yang turun itu malaikatnya. Tahu dari mana? Enggak ada dalilnya. Kita lihat. Nah, tutup yang terakhir. Wa yuqalu lahum halil malik. Apakah malaikat juga mengatakan man yastaghfiruni? Eh, siapa yang berdoa kepadaku man yas'aluni siapa yang minta kepadaku hal min ta'ibin fa'atubu alaih apakah ada orang tobat aku ampuni aku berikan tobatnya hal hadza yasduru minal malik minal minal malak apakah ini muncul dari malaikat au yasduru minar rabb subhanahu wa ta'ala ataukah yang seperti ini muncul dari Allah subhanahu wa ta'ala siapa kira-kira jawabannya apa jawabannya kira-kira yang berani mengatakan barang siapa berdoa aku kabulkan barang siapa minta aku beri Barang siapa berdoa aku, barang siapa yang minta ampun aku ampuni. Siapa yang berhak ngomong seperti ini? Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau al-jawab, hadza min ar-rabb jalla wa ala. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu azza wa jalla bimani wa karami an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda wa an yuthabbitana wa iyyakum 'ala al-kitab was-sunnah hatta nalqah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.